بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Sebelum saya memulai sampai jam berapa? Hah? Saya bada, ah, mana Abu Rafil? Saya dasar kajian di Purbeta. Dari sini ke sana berapa menit? Hah? dekat-dekat harus naik helikopter nanti. dekat ya? Eh? Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala Yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim Pada surat Ibrahim dengan firmannya Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Innal insana la zalumun kafar Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian La tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan pada hari ini saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan berterima kasih kepada semua antum sehingga saya bisa berkumpul, bertemu dan bertatapan wajah dengan segenap saudara-saudara saya di tempat yang mulia ini yang mana tidak ada kaitan nasab di antara kita, tidak ada pula kaitan politik atau tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Melainkan karena kita berada di bawah undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. semata-mata karena Al-Quran dan As-Sunnah yang ada di dalam hati-hati kita semua sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dan tentunya ini adalah sebuah nikmat yang amat besar yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah cinta dan benci karena Allah Jalla wa bertemu dan berpisah karena Allah di dalam sebuah hadis saya memohon kepada Allah agar mendapatkan sebuah keutamaan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa afsada Allah madrajatahu ala ala madrajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi قال هل من نعمة تربها عليه قال لا غير أنني أحببته في الله Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk mengunjungi saudaranya. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya dalam perjalanannya tersebut. Malaikat tersebut pun bertanya kepadanya, hendak kemana engkau? Dia pun menjawab, saya ingin mengunjungi saudara saya di tempat ini. Maka malaikat tersebut kembali bertanya, "Hal min ni'matin tarubbuha alaih?" Apakah ada sebuah nikmat yang kamu inginkan dari perkara-perkara dunia dari saudaramu itu tersebut? Dia pun menjawab, "La, sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah." Maka malaikat tersebut menyatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi." Sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah kepadamu. Allah telah cinta kepadamu karena engkau cinta kepada hambanya tersebut karenanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alih wa alih. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya yang disebut dengan hadis qudsi. Wa Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fi. Sungguh wajib, sungguh pasti sebuah keharusan kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang saling duduk sesama mereka karenaku dan mereka orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karenaku. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah menyuruh memanggil dengan firman-Nya, "Ainal mutahabbuna fi jalali? Al-yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli." Di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka pada naunganku. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Juga Nabi menyebutkan lahum yanabir min nurin yaghbituhumun wa syuhada. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah pada hari kiamat mereka diberikan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya sehingga membuat para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka. Karena seluruh cinta, seluruh hubungan yang terjalin di muka bumi ini yang bukan karena Allah yang tidak dibangun di atas takwa Allah tidak dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, semuanya itu akan sirna, bahkan akan berujung permusuhan. Yang tersisa hanyalah cinta yang dibangun di atas takwa kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Al-akhilla, orang-orang yang saling kasih mengasihi, al-akhilla dari kata khullah Khullah itu dalam bahasa Arab lebih dalam dan lebih kuat daripada mahabbah. Mahabbah. Oleh karena itu, Nabi ini dari kalangan para nabi yang menjadi khalilullah hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kata para ulama kalau Nabi dikatakan Habibullah boleh-boleh saja tetapi kurang sempurna. Lebih sempurna Nabi dikatakan Khalilullah. Dan itu bahasa Nabi Inna Allah takhazani khalila wa takhattu Aba Bakrin khalila. Ya. Khalil al akhila Orang-orang yang saling kasih mengasihi. Cinta mencintai, bau membau, saling tolong menolong. Pada hari kiamat mereka semuanya akan saling bermusuhan. Kedua pasangan suami istri, anak dan orang tuanya, sahabat dengan sahabatnya, tetangga dengan tetangganya, illal muttaqin kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat itu aulia jamak dari kata wali. Ya. Mereka saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling memimpin antara satu sama yang lainnya. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena mereka memiliki kriteria-kriteria yang berikut ini. Maka Allah menyatakan, Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari kemungkaran. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam syairnya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris yang lahir pada tahun berapa? Hah? Ya, 145 ya. Meninggal pada tahun 204 kurang lebih. Beliau menyatakan, "Laisa as man saddaqak." Walakinnama as man sadaqak. In jahil ta'allamak wa in ghafil tadhakkarak. Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu tetapi teman sahabat yang sejati itu adalah orang yang jujur bersama kamu. Ketika engkau tidak tahu, dia beritahukan. Dia beritahu bahwa hukumnya demikian dan demikian. Ketika engkau lalai, dia mengingatkan engkau. Itulah yang namanya teman. Maka kita memohon dan berharap kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Tidak ada kaitan nasab di antara kita, di antara sebagian kita. Tidak ada pula proyek yang sedang ditenderkan di sini. Eh. Dan tidak ada pula ya, pembagian-pembagian eh, jabatan di majelis hari ini. Semua datang insya Allah Ta'ala dengan tujuan mendengar, ingin mendengar Qala Allah Qala Rasulullah wa qala sahabatu wa qala as-salaf semata-mata ingin mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah mereka ulama salaf. Itu menambahkan keimanan dan meluruskan pemahaman sehingga melahirkan ibadah dan amalan yang benar dan tepat. Ikhwan al kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha Nabi bersabda kullun nasi yaghdu seluruh manusia itu sedang yaghdu, sedang berjalan. Tidak ada istilah berjalan di tempat di dalam Islam. Seluruh orang yang berada di dunia sekarang ini apakah mereka sedang sehat, sedang sakit, yang sudah tua, masih muda, sedang tidur, sedang duduk, sedang berlari di dalam Islam mereka semuanya yaghdu, sedang berjalan menuju azab kuburan atau menuju nikmat kuburan. Mereka sedang berjalan menuju surga atau menuju neraka. Semua mereka sedang berjalan menuju kematian. Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqha. Seluruh manusia sedang berjalan. Seluruh mereka sedang berjuang. Fabayi'un nafsahu. Dia telah semua mereka sedang mengorbankan dirinya hanya saja pengorbanan mereka, sebagian mereka itu ada yang membebaskan dirinya dari api neraka Allah dan ada yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Hadis ini sekilas pendek dan memang ini potongan dari hadis sebelumnya. Karena sebelumnya Nabi menyatakan atuhur syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan dan seterusnya. Ini ujung daripada hadis tersebut. Sekilas bahasanya simple, tapi kalau kita meresapi maknanya jamaah sangat-sangat dalam bahasanya. Sangat-sangat dalam. Renungan yang luar biasa. Nabi menyatakan seluruh manusia sedang berjalan. Seluruh mereka sedang berjuang. Kemudian Nabi menyebutkan akhir daripada perjuangan mereka satu dari dua perjuangan. Satu dari dua kondisinya. Yang pertama, dia memperjuangkan dirinya yang hasilnya justru men, men, men, menjatuhkan, menjurumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Yang lainnya menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Jalla wa ala. Apa maknanya jamaah? Maknanya kita di dunia ini semakin hari semakin lewat daripada waktu kita berarti semakin kurang jatah hidup kita di, di dunia. Sebagian ulama salah menyatakan ma min yaumin marra alaika illa waqad ajalik. Tidaklah ada satu hari yang berlalu dari hari-hari kamu melainkan telah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku itu antara 6 hingga 70 tahun. Amatlah sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Demikian Nabi sebutkan. Ini kalau kita punya umur segitu. Maka semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Semakin berkurang jatah hidup kita. Dan dari semenjak kita balik, pena pencatat amalan telah berja berjalan. Semua kebaikan dan kejelekan yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan masing-masing. Dengan seorang anak muda dia bertingkah laku seakan-akan dia yang masih tinggal sama orang tuanya karena belum nikah walaupun sudah balik seakan-akan dosa yang dia lakukan yang akan mempertanggungjawabkannya adalah orang tuanya. Karena sebagian anak muda tingkah lakunya mengesankan demikian. Pada semenjak dia balik, apakah dia masih sama orang tuanya ataukah telah keluar dari rumah orang tuanya? Maka apa yang dia lakukan, dia sendirinya akan mempertanggungjawabkannya. Rufi'atil qalam an thalatha. Anil sabi hatta yahtalim. Wa anil majnun hatta ya'til. Wa anil naim hatta yastaiqidh. Pena pencatat amalan ditarik, diangkat dari tiga orang. Dari anak kecil sampai dia balik. Tanda balik seorang lelaki adalah dengan adanya satu dari tiga hal. Sedangkan untuk seorang wanita adalah dari karena ada satu perkara dari empat perkara. Tiga perkara pagi darah seorang lelaki adalah genapnya umur dia 15 tahun dengan hitungan hijriah, bukan dengan masehi. Yang kedua adalah mohon maaf tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Dan yang ketiga adalah dengan mimpi basah. Dengan mimpi basah. Tambah yang keempat untuk wanita adalah dengan haid. Apabila ini telah ada, maka dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dia selama di dunia ini. Walaupun dia masih hidup di bawah tanggung jawab orang tuanya. Walaupun biaya kehidupan dia sehari-hari masih orang tuanya yang menanggungnya. Dosa dia sendiri. Wala tazru wizra ukhra. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik." Wa faragaka qabla syughlik, wa ginaka qabla faqrik, wa sihataka qabla maradik, wa hayataka qabla mautik. Nabi menyatakan manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nabi sebutkan masa muda secara khusus. Karena ada perhatian khusus dalam Islam untuk mereka para pemuda. Karena di tangan para pemuda lah biiznillah masa depannya kaum muslimin. Mereka adalah harapan dan masa depan kebaikan kaum muslimin. Tetapi kalau mereka tidak memanfaatkan masa muda mereka, maka masa muda mereka itu menjadi sumber kehancuran dan sumber kejelekan karena mereka memiliki kekuatan, semangat dan daya pikiran daya pikir yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang telah lanjut usianya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui pemuda yang dikagumi oleh Allah adalah seorang pemuda yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya ajiballahu ila syabin laysat lahu sabwah. Secara sanad hadis ini didhaifkan oleh para ulama sebagian mereka tetapi secara makna dia adalah hadis yang benar. Maknanya ditunjukin didukung oleh keumuman ayat dan hadis-hadis Nabi yang lainnya. Allah kagum kepada seorang pemuda yang dia bisa mematahkan hawa nafsunya. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah Nabi menyebutkan akan ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, Nabi sebutkan di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang di masa mudanya telah terbiasa beribadah kepada Allah. Kalimat syabun, pemuda, pemudi dalam bahasa Islam eh, Arab itu dari umur 17 tahun hingga 40 tahun. Itu masih dinamakan syabab. Masih dinamakan syab. Maka Nabi mengingatkan kepada para pemuda agar benar-benar memanfaatkan masa muda mereka. Karena masa muda adalah masa emas kesempatan emas ya, untuk menanamkan kebaikan di masa tua nanti. Apa yang mereka terbiasa dengannya di masa muda itulah yang akan menjadi kebiasaan mereka di masa tua. Ya, Tanpa banyak kita lihat orang-orang yang sudah tua memiliki kebiasaan buruk yang kita menilai nggak layak orang seumuran dia masih melakukan demikian, masih demikian. Kenapa? Karena ketika di masa mudanya itulah kebiasaannya dan banyak hal-hal yang tidak lagi bisa dilakukan oleh orang yang telah lanjut usianya. Oleh karena itu seorang penyair Arab menyatakan Aduhai kalau masa muda itu bisa kembali lagi satu hari saja Akan aku sampaikan bagi apa yang akan dilakukan Bagaimana kondisi orang yang telah tua itu yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wafaragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang ketiga Nabi menyebutkan kesempatan kayamu sebelum engkau diuji dengan kemiskinan. Karena kehidupan di dunia ini berputar jamaah. Watilkal ayyamu nas. Dunia adalah hari-hari yang silih berganti. Bisa jadi kita tidak pernah memprediksi harta kita, usaha kita yang lancar, yang bagus tersebut akan bangkrut. Tapi Allah Maha Mampu. Dalam satu waktu Allah ciptakan gempa, Allah ciptakan gempa, tsunami, hilang hartanya. Dia masih hidup, dia nggak punya harta lagi, bahkan rumah pun tidak punya. Dan itu bukan sedikit. Ya. Bukan sedikit. Dan saya lihat di tempat kami di Aceh Betapa banyak setelah tsunami orang yang miskin tiba-tiba. Yang tadinya dia orang yang kaya raya. Terjadi gempa, datang tsunami, habis seluruh hartanya. Dan Allah sebutkan pelajaran penting dalam Al-Quran tentang kau. Qarun yang memiliki kekayaan yang luar biasa Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas inna Qaruna kana min kaum Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafra inna Allah la yuhibbul farihin وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah menyebutkan Qarun memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga dia sombong kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Kunci kekayaannya itu hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Usbah itu sebagian ulama tafsir menafsirkan sembilan orang terkuat. Sebagian ulama tafsir yang lainnya menerangkan al-usbah itu adalah 40 orang terkuat. Ini baru kunci kekayaannya. Kira-kira bagaimana kekayaannya jemaah? Hah? Kunci harta dia hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Terbuat dari emas atau perak. Bagaimana kekayaannya? Andai kata dikumpulkan bos Facebook, bos Twitter, ya, orang-orang terkaya di dunia, itu belum kekayaan mereka belum sampai 1% persen kekayaan korun mungkin ya karena kunci kekayaannya aja hanya mampu diangkat oleh al-usbah sembilan orang terkuat paling minim ya berarti kekayaannya kan luar biasa ya. maka coba lihat bagaimana ketika Allah mengambil titipannya dalam sekejap waktu dan secara logika tidak logis Allah ciptakan gempa lokal yang ditelan oleh bumi hanya Qarun dan istananya. Pada dalam surat Al-Qasas Allah menerangkan fakharja ala qaumi fi zinatnya qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haqin 'azim wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha ila sabirun. Ya di hadapan dia di sekeliling dia ada kaumnya yang sedang menonton perhiasan dia. Tetapi ketika gempa bumi terjadi yang ditelan oleh bumi Allah hanya korun dan istananya. Nggak ada yang selain dia yang ikut tertelan. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jemaah. Dalam sekejap mata memandang Allah mampu memberikan, mengambil kembali harta yang telah ia titipkan untuk kita. Maka Nabi berpesan, manfaatkan masa kayamu. Selagi ada kesempatan untuk berinfak membangun rumah Allah yang Nabi katakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, rumah Allah Allah akan bangunkan untuk ia sebuah rumah dalam syurga dalam riwayat yang lain walaupun dengan satu lempengan batu. Ya. Allah juga berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali hambatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan Sedekah di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh darinya tujuh tangkai, tujuh cabang. Setiap tangkainya menumbuhkan eh, sepuluh eh, mi'atu habas, seratus buah. Tujuh tangkai berarti berapa buah? Tujuh ratus buah. Ini kalkulasi eh, zakat eh, sedekah jamaah. Matematika zakat seperti itu sama dengannya. Itu paling dan Allah menyatakan wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah akan melipat gandakan yang lebih dari itu. Kalau secara matematika duniawi uang 100.000 ribu diambil 10.000 ribu sisa berapa 90.000. ribu dalam zakat uang 100.000 ribu diambil 10.000 ribu untuk sedekah sisa berapa 790 ribu paling sedikit Lo Ustadz Ustaz bohong, tadi saya ngambil uang 100 ribu, saya infak ke 50, tinggal 50. Nggak bertambah. Hah? An ini hikmah dari Allah, menunjukkan Allah maha penyayang bagi kita. Kepada kita. Coba antum pikirkan, kalau langsung Allah balas secara terlihat, mati kita semuanya. <laughs> Ya kan? Kita infakkan satu mobil langsung turun turun 700 mobil dari langit. Jadi apa kita? Kalau Allah langsung membalas seperti itu, kita berikan uang satu juta langsung Allah lipat gandakan ratus juta ya turun dari langit tertimpa kita. Hah? Mati kita tertimpa sedekah. Ya, balasan. Allah Maha Hakim, Rahman, Rahim. Allah berkahi harta dia yang lainnya. Allah berkahi kesehatannya. Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Allah membukakan untuknya pintu-pintu ketaatan. Allah mudahkan dia bangun salat malam. Allah mudahkan dia baca Al-Quran dan yang lain-lainnya yang itu semuanya tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Kemudian Nabi menyatakan wasihataka qabla maradik. Kesempatan sehatmu sebelum engkau sakit. Tapa banyak orang berangan-angan melakukan amalan-amalan kebaikan ketika dia sakit yang padahal itu bisa dia lakukan ketika dia masih sehat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, sangatlah penting kita membiasakan diri dengan sebuah kebaikan ketika kita masih sehat atau ketika kita sedang mukim. Karena tatkala kita sakit dan atau kita safar, kemudian kita tidak melakukan kebiasaan kebaikan tersebut, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, dia tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Ketika dia sehat, ketika dia sedang mukim, dia memelihara sholat tahajud. Dia terbiasa dengan sholat duha. Dia punya wirid Al-Quran. Ya, dia punya waktu khusus untuk baca Al-Quran. Itu menghadiri majelis ilmu agama. Ya. Begitu dia sakit, dia tidak bisa lagi melakukannya. Atau dia safar, pahalanya tetap dia dapatkan. Kenapa? Karena ketika dia sehat, ketika dia mukim, dia terbiasa menjaga amalan terse tersebut. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan amalan-amalan yang dia lakukan ketika, yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika dia mukim. Oleh karena itu salah satu dari petunjuk Nabi, Nabi kalau dalam safar tidak menjaga sholat rawat, rawatib, badiah dan qobliyah kecuali dua rakaat subuh witir. Ya. Adapun yang lainnya Nabi tidak menjaganya karena ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang rojih boleh tetapi tidak dijaga sebagaimana kita menjaganya ketika mu mukim. Naam. Kemudian yang kelima Nabi saw Alaihi Wasallam menyatakan hayataka qabla mautik. Manfaatkan kesempatan hidup sebelum kematian itu datang. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kematian sesuatu yang pasti selalu menghantui tetapi dia tidak dapat diprediksi. Siapa yang pernah memprediksi terjadi gempa di Lombok, terjadi tsunami di Aceh, dan di kampung saya sendiri di Pidijaya gempa bumi terjadi di sepertiga akhir malam. Bagaimana kita bisa lari ya Ya, sepertiga akhir malam terjadi gempa di waktu nikmatnya tidur. Subhanallah. Tsunami datang di hari Minggu di waktu duha. Yang mana sebagian orang sedang berhiburan di pinggir pantai. Ya Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Di awal surat dan setelahnya wahum qailun, wahum naimun. Ya, duha wahum yal'abun. Terkadang azab kami itu datang dalam keadaan mereka sedang tidur siang, dalam keadaan mereka sedang tidur di malam hari. Ya, dan terkadang mereka sedang berhuru hara di waktu duha. Kematian tidak ada yang bisa memprediksinya. Sehebat apapun kita, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Mungkin di dunia ini sebagian orang memiliki paju anti peluru, mobil anti peluru, rumah anti gempa, rumah anti petir. Ya. Anti hal-hal yang membahayakan. Tetapi siapakah yang bisa hidup di dunia ini anti malaikat maut? Siapa yang punya baju anti malaikat maut? Anti kematian. Ya. Bahkan mungkin sebagian orang yang dengan pakaian yang anti peluru, kendaraannya yang anti peluru, dan dijaga ketat oleh puluhan ribu pasukan-pasukan elit. Yang hewan kecil saja mungkin tidak bisa melewati mereka, tetapi malaikat maut siapa yang bisa menghalanginya? Allah berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi ya qila man araq." Wa dhanna annahu al-firaq, waltafati saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Ketika kematian itu telah datang, Allah katakan kepada para malaikat berkata, "Man roh, siapa yang bisa menghalangi kami? Siapa yang bisa menghalangi kamu dari kematian? Siapa yang bisa mencegah?" Anak istri ada di sana, pasukan-pasukan elit ada. Nyawa yang sedang ditarik ya perlahan-perlahan oleh malaikat maut, orang di sekitarnya hanya bisa menangis secara meraung-raung. Anak istrinya merung pasukan elit dia cuma bisa menonton bahwa komandannya sedang sakaratul maut. Senjata mereka tidak bermanfaat. Penjinak bom mereka juga tidak bermanfaat. Rupanya tidak bisa digunakan untuk menjinak malaikat maut. Kematian jamaah. Manarok, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hadis riwayat Al Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum gargarah. Gargarah satu dari dua makna yang dijelas oleh para ulama. Ada dua maknanya dari penjelasan para ulama. Makna yang pertama gargarah adalah sampainya nyawa kekerongkongannya yang ditarik dicabut oleh malaikat maut. Kalau kondisinya sudah seperti itu, taubat tidak lagi bermanfaat. Mana gargarah yang kedua? dia melihat azab Allah sudah berada di depannya. Sudah pasti dia akan mati. Maka dia pun bertobat terpaksa. Karena dia tahu dirinya pasti akan mati. Lisan itu tidak lagi bermanfaat. Eh, sebagaimana tobatnya Fir? Fir'aun falamma adarakahul gharaqu qala aman. Begitu air sudah sampai di kerongkongannya, dia sudah tenggelam dengan air laut baru dia menyatakan aku beriman. Al-ana wa qad asait maka Allah menyatakan sekarang kamu baru taubat. Sedangkan sebelumnya engkau penuh dengan maksiat. Maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taistimur Karimur Rahman. Beliau menerangkan bahwa taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dibangun di atas pengagungan, di atas rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan taubat yang dikarenakan terpaksa. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia gharqarah. Dan setiap orang ketika mati dia berangan-angan untuk bisa ditunda kematiannya untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang dahulunya ia tinggalkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa dahumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qainuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun tatkala kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka dan kematian itu memiliki sakarat di dalam riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah menyebutkan ketika Nabi berada dalam sakaratul maut beliau memasukkan ke tangannya ke dalam bejana kemudian beliau mengusap wajahnya sembari mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah sesungguhnya maut ini memiliki sakarat hal yang berat yang menyakitkan kemudian Allah menyatakan mereka dia pun berkata ya Allah Tundalah kematianku, kembalikanlah aku, aku ingin melakukan amalan-amalan yang dahulunya saya tidak melakukan. Yang dahulunya saya tidak melakukannya. Maka Allah menyatakan sekali-kali tidak, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan. Semata apa maknanya? Allah juga terangkan di dalam surat Al-A'raf. Dengan firmannya: "Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Andai kata mereka dikembalikan kembali ke dunia ini, mereka akan melakukan pelanggaran kembali mereka akan mengulangi maksiat-maksiat tersebut. Wa waraihim ila yaumi Setelah kematian mereka itu ada alam barzakh. Mereka di dalamnya sampai datang tegaknya hari kebangkitan. Ini yang mengerikan jamaah. Bukanlah kematian yang mengerikan. Tetapi apa yang akan kita peroleh setelah kematian itulah yang menakutkan. Itulah yang perlu kita renungi. Itulah yang dapat menakuti kita. Apa yang akan kita peroleh dan apa yang akan kita rasakan di alam barzah. Kalau kita ketika di dunia adalah orang-orang yang malas beribadah. Sedangkan kita di alam barzah lamanya kata Allah ila yaumi yub'atsun sampai datang hari kebangkitan. Sebagian mereka di dalam alam barzah ada yang sudah seribu tahun, ada yang sudah dua ribu tahun, ya dari semenjak Nabi Adam sampai hari ini. Manusia di dalam alam barzah sekarang sedang dapat nikmat atau sedang dapat azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Azab nikmat, azab nikmat, azab atau nikmat, azab atau nikmat. Ya kalau dia diistirahatkan dari azab itu bagian dari nik nikmat tentunya. Kalau nggak nikmat azab, nggak azab nih nikmat jamaah. Oleh karena itu, ya, ini adalah sesuatu yang hendaknya menjadi renungan bagi kita. Karena Nabi menyebutkan di dalam banyak hadis-hadisnya tentang ngerinya azab di alam barzah. Sebagian manusia ada yang perutnya diisikan kala jengking dan ular oleh Allah. Karena ketika di dunia dia pemakan riba, pemakan harta haram. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati mereka membuka puasa mereka sebelum waktunya. Ya, buka puasa sebelum waktunya, apalagi orang-orang yang sama sekali tidak puasa. Ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat sehingga hancur seluruh tulangnya. Kemudian disempurnakan lagi dipukul kembali. Dan panasnya api neraka mengalir ke dalam kuburannya sehingga dia selalu menyatakan Rabbi la tuqimis sa'ah Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau hari kiamat tegak, maka apa yang akan menimpa dia akan lebih dahsyat dari apa yang telah ia rasakan di dalam kuburan. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh, sampai basah jenggot beliau. Maka ada yang berkata kepada beliau, Wahai Utsman bin Affan, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika dibahas tentang syurga dan neraka. Maka beliau pun menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadhihi al-qubur awwal awwal manazil awwal manazil al-akhirah fa inna jaminu fama ba'dahu aysaru min. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya liang kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Jika di sini dia lolos, dia lulus, ya, dia mendapatkan kemudahan, maka yang datang setelahnya itu akan jauh lebih mudah lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran afdha min hadhil qubur." Sungguh aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemakamannya itu pemandangan yang paling mengerikan di dunia ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mengingatkan kita akan kengerian alam bar barzakhnya. Tapi sebaliknya kalau dia adalah orang-orang yang bahagia maka luasnya kuburan dia seluas lagi dan dunia. Setiap harinya mengalir kepada nikmat-nikmat yang ada di dalam surga sehingga setiap harinya dia menyatakan Rabbi aqimis sa'ah ya Allah tegakkan hari kiamat ya Allah tegakkan hari kiamat kita di dalamnya jamaah mendapatkan nikmat atau merasakan adab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Kita di dalamnya bisa jadi seribu tahun, dua ribu tahun, tiga ribu tahun lebih ataukah kurang. Seluruh orang-orang yang setia bersama kita di dunia tidak ada yang mau menemani kita di alam barzakh. Jangankan orang lain, anak kita sendiri yang telah kita lahirkan, yang telah kita besarkan, istri kita sendiri. Jangankan ikut bersama kita di dalam alam barzah untuk sekian lama, lima menit saja mungkin dia nggak mau. Adakah pernah dengar cerita seorang anak saking setia yang dengan bapaknya dia ingin tidur bersama bapaknya dalam kuburan? Belum pernah kita dengar, ya kan? Dia ingin masuk dalam kuburan dan ingin ditanam, ingin menemani ayahnya, ingin menemani suaminya. Belum ada jamaah. Ini kuburan jamaah seorang diri. Setelah itu akan ada hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan seluruhnya, seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Yahsyarun nasu hufatan 'uratan ghurla." Manusia itu digiring ke mahsyar. Mahsyar itu tempat yang terhampar tempat yang sangat luas. Manusia digiring kepada mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki. Tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Mendengar demikian Aisyah kaget. Beliau terkejut. Kondisi seperti itu gabung campur baur laki perempuan. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, arijal wan nisa ala yanzur ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, tidakkah Kaum wanita nantinya akan melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki akan melihat kepada aurat kaum wanita. Maka Nabi menjawabnya Aisyah tu al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi pada masyarakat sangat ngeri. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal yang demikian. Ngerinya gempa bumi, ngerinya tsunami, terkadang seorang masih memikirkan perkara dunia, ya kan? Ya. Saya diceritakan beberapa kejadian sedang gempa atau sedang datang tsunami, ada yang masih berpikir untuk mengambil sepeda motor orang lain. Coba bayangkan ya, Ya. Atau yang paling rendah, yang mulia, begitu tsunami terjadi, begitu gempa terjadi, dia teringat anaknya, teringat istrinya, teringat orang tuanya, ya kan? Tapi di padang masyar enggak jemaah. yau mayasirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dia lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari orang tuanya, lari dari sahabatnya. Seluruh mereka tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an yunjih." Orang-orang yang mujrim banyak melakukan dosa ketika di dunia mereka berangan-angan Andai kata ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, orang sahabat-sahabatnya dan seluruh manusia di dunia bisa menjadi tebusan api neraka terhadap dirinya. Artinya dengan bahasa lainnya, andai kata diberikan pilihan, kamu bisa selamat dari neraka, tapi syaratnya mama kamu yang kami bakar, ibu, ayah kamu yang kami bakar, anakmu, istrimu, sahabat-sahabatmu. Mereka akan menjawab dan akan siap. Biar orang tua saya saja yang dilempar ke dalam neraka, yang penting saya selamat. Karena dahsyatnya neraka Allah jemaah. Karena dahsyatnya padang mahsyar. Saking dahsyatnya Nabi saw Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis syafaatul uqma riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an hadis yang sangat panjang bahwa manusia mendatangi Nabi Adam menyatakan ya Adam innaka abul bashar engkau adalah bapaknya manusia memintalah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami Nabi Adam pun beralasan tidak mampu. Kemudian beliau menyatakan Inna Allah kana ghadaba alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Ya Allah melarangku dari satu pohon untuk memakannya malah aku memakannya. Coba lihat jemaah, di sini Adam masih tetap merasa bersalah, bersalah padahal beliau sudah bertobat dan sudah diterima oleh Allah tobatnya dari semenjak beliau di dunia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, ya kan? dalam surat Al-Baqarah, tapi beliau masih mengenang dosa itu. Ini pelajaran buat kita. Jangan karena kita udah hijrah merasa udah hijrah udah sunnah. Kalau udah hijrah emang udah pasti masuk surga. Hah? Antum udah hijrah, udah dapat kunci surga. Siapa yang kasih kunci surga kantung? Ustadznya, panitia, dorohnya, yang hadirnya, ya, yang menyediakan tempat. Siapa yang ngasih kunci surga? Hah? Tidak ada satupun ayat dan hadis yang mencantumkan nama saya dan Anda semua pasti selamat dari neraka Allah. Yang pernah merasa aman, lihat ini Nabi Adam. Beliau masih mengenang dosanya. Pada beliau sudah bertobat dan Allah yang memfon, yang menyatakan telah diterima tobatnya. Kalau kita pernah dengar firman Allah, tobat kamu wahai Farhan, tobat kamu wahai Fulan sudah diterima oleh Allah. Belum pernah kita dengar. Cuma kita berharap, harap-harap cemas, ya dan seorang tidak boleh pesimis dengan rahmat Allah. Tetapi kalau mereka para nabi, Allah langsung beritakan, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Adam sudah diterima taubatnya oleh Allah, tapi beliau masih menyesalinya. Kita taubat belum betul, hijrahnya belum sepenuhnya, eh malah ingin menjadikan hijrahnya sebagai hijrah percontohan dengan tanda kutip. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Sungguh aneh manusia ini. Nabi Adam saja dikeluarkan dari syurga oleh Allah karena satu dosa. Sedangkan mereka ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan dosa. Mereka ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan dosa. Sedangkan Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu dosa. Apa dosa Nabi Adam jamaah syirik? Bukan. Bidah? Bukan maksiat. Maksiat. Maka Nabi menyatakan wa iyyakum muhqirati dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Jangan pernah meremeh maksiat. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh sampai mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan ini hak saya. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah memuji Allah dengan pujian yang beliau belum pernah memuji Allah dengannya di dunia. Maka Allah pun berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta tu tusyaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah akan diberikan. Berilah syafaat akan diizinkan. Maka Nabi pun meminta untuk disegerakan hisab. Saking dahsyatnya padang masyar kita meminta untuk disegerakan hisab. Padahal menyeminta untuk disegerakan hisab, otomatis waktu masuk surga atau waktu masuk neraka sudah semakin cepat. Tetapi karena kita tidak sabar saat itu pada masyarakat kita meminta untuk disegerakan hisab. Kita tidak lagi berpikir, berarti kalau segera hisab disegerakan dan saya difonis masuk neraka, berarti semakin cepat saya masuk ke dalam neraka. neraka. Karena dahsyatnya pada masyar. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Maqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minan nasi qadar al-mil." فيكون الناس في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجم العرق الجامة Matahari didekatkan dari manusia di hari kiamat sejarak satu mil. maka manusia di sana itu berkeringat sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke dua mata kakinya. Sebagian mereka yang lainnya keringatnya sudah sampai ke lututnya, sudah sampai ke pinggangnya dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh nggak terbayang bagi kita di tempat yang sama tetapi sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, sebagiannya yang baru sampai ke bawah, sebagian baru sampai ke pinggang, sebagiannya sampai ke lutut dan sebagian baru sampai ke kedua mata kaki. Tetapi kita mengimaninya karena pasalah gaib bukan tempat kita berpikir. Tetapi masalah ghaib kewajiban kita adalah mengimani dan menerima. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bedanya dengan ayat kauniyah Allah menyatakan alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil ghaib. Jelas ya mas Kengerian yang luar biasa. Setelah itu hisab jamaah Hisab terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul araf, yang kedua hisabun niqash. Hisabul araf adalah pemaparan dosa dari Allah. Kemudian Allah maafkan hamba tersebut. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq juz 30. Wa amma man yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Bahagia dia. Bertemu dengan keluarganya. Yang bahaya adalah hisab yang model kedua, hisabun niqash. Hisab Allah memperkarakan, Allah mendiskusi dia atas dosa-dosanya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan dosa ini? Kenapa engkau melakukan dosa ini? Orang yang seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil hisab uzib. Barang siapa yang diperkarakan, didiskusikan oleh Allah ketika hisab, maka dia pasti akan diadab. Dia pasti akan diadab. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil buku catatan ah, amalan. Apabila kita mengambilnya dengan tangan kanan kita maka kita akan bahagia. Tetapi kalau kita mengambilnya dengan tangan kiri kita maka kita akan celaka. Bahkan kita akan menyatakan ya laitani ya laitaha kanatil qadiyah. ya wailata laitani lam uta kitabiyah يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانية هلك عني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم إلى الجحيم صلوه Allah menyatakan bahwa dia akan berkata, "Duhai kalau saya tidak mendapatkan lembaran catatan amalan ini." Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam surat uh, Al-Kahfi, "Wa wajadu ma 'amilu hadira." La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la يظلم rabbuka ahada. Seluruh perbuatan dosa yang kecil yang besar tertulis di situ hari apa, bulan apa. Tertulis semuanya. Eh. Hadir di sana. Dan Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Maka orang yang mendapatkan buku amalannya dengan tangan kiri ya dari belakang punggungnya menyatakan aduhai kalau saya tidak mendapatkan amalan ini, buku amalan ini. Aduhai kalau kematian adalah perjalanan terakhir. Sungguh hartaku tidak bermanfaat untukku dan sungguh kerajaanku tahta yang aku miliki telah membinasakanku. Dan sebagian mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan lama hisapnya itu seperti 400 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan berdiri 100 tahun di hadapan Rabbul Alamin, diaudit seluruh perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Sebagian yang lainnya lama hisapnya antara salat zuhur dan asar di dunia. Setelah itu akan ada mizan akan ditimbang amalan kebaikan dan kejelekannya fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah setelah itu akan ada perintah untuk melewati as-sirat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil taqaw wa nadharu zalimina fiha tentang asarat ini katakan dalam sahabat Jabir adaq minasy'ar wa ahadu minasayf lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan sebagian mereka melewatinya secepat kilat ada yang secepat mata memandang ada yang secepat kuda ada yang yang dengan berlari, ada yang berjalan kemudian tersungkur, kemudian jatuh ke dalam neraka jahanam yang ada di bawahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa beliau menunggu di ujung jembatan tersebut sembari berdoa ketika melihat umatnya dengan doanya Rabbi salim salim. Ya Tuhanku, selamatkan dia, selamatkan dia. Tetapi Nabi menyatakan tajri bihim a'maluhum. Hanya amalan yang mereka milikilah yang bisa membuat mereka melewati jembatan tersebut. Setelah asyarat selesai jamaah, masih ada tantangan berikutnya bagi sebagian orang, yaitu al-qantarah, tempat penegakan ki kisos. Hanya saja kisos di saat itu dibayar dengan pahala ibadah. Jangan sampai kita pergi meninggalkan dunia ini membawa pahala. Pernah haji, pernah puasa, pernah sholat, pernah zakat. Rupanya pas sampai di hari kiamat nihil. Nihil tabungan kita sudah diambil oleh orang-orang yang pernah menjadi korban kezaliman kita. Atau yang naudzubillah min dzalik, kita tidak pernah berzina di dunia ini, tidak pernah mencuri, tidak pernah berjudi. Bertemu dengan Allah kita harus mempertanggungjawabkan dosa judi, dosa zina. Kenapa? Karena ada orang-orang yang pernah kita zalim, yang pernah melakukan dosa itu dan kebaikan ibadah kita belum cukup untuk membayar kezaliman kita kepada mereka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Setelah itu ada Al-A'raf bagi sebagian orang. Salah satu nama surat di dalam Al-Quranul Karim yang ke-7. Al-A'raf dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan adalah tempat antara surga dan neraka. Di sana diberhentikan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya itu setara beratnya. Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena memiliki kejelekan yang sama dengan kebaikan mereka dan mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah karena mereka memiliki kebaikan yang beratnya sama setara dengan kejelekannya. Subhanallah. Sampai datang sampai Allah memutuskan keputusan yang maha adil kepada mereka. Setelah itu barulah surga dan neraka. Yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar lagi dan masuk ke dalam neraka terbagi menjadi dua. Yang pertama dia masuk kekal selama-lamanya karena dia orang kafir atau sebelumnya muslim tetapi sebelum matinya dia melakukan hal-hal yang membatalkan Islamnya. Yang dapat membatalkan Islam Islamnya dan dia belum bertobat sehingga bertemu dengan Allah masih seperti itu. Yang kedua masuk neraka dari ahli tauhid yang tidak membawa dosa syirik yang membatalkan Islam. Mereka dibersihkan dan disucikan dalam neraka Allah dari dosa-dosa mereka semuanya terbakar kecuali anggota sujud. Setelah itu mereka dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah itu barulah mereka dimasukkan ke dalam surga jamaah. Andai kata kita termasuk yang terakhir, namun siapa yang mampu bertahan dalam neraka Allah? Yang mana Allah menyatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah menyatakan khamsina alfasana seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Kalau kita semua mampir dalam neraka Allah iya dan billah Tujuh hari saja maknanya berarti minimal kita seperti berada selama tujuh ribu. Kalau tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan satu harinya panjangnya seperti 50 ribu tahun di, dun di dunia. Dan minuman penghuni neraka Allah sebutkan ada tiga macam dalam Al-Quran. Yang pertama mimma in sadid yatajarra'uhu wa yakadu yusighuh adalah nanah penghuni neraka. Minuman yang kedua adalah wasuquma ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Adalah air panas yang mendidih ketika dia minum maka isi perutnya putus dan hangus. Panasnya air di dunia ini kalau kita meminumnya hanyalah mulut yang bermasalah nggak akan sampai usus ikut bermasalah. Air yang mendidih dalam neraka Allah jamaah yang dimuliakan Allah kita melindung kepada Allah darinya adalah air yang mendidih ketika diminum isi perut semuanya ikut putus dan menjadi hangus. Yang ketiga Allah menyatakan kaghalyil hamim, air naam adalah minyak yang mendidih. Coba bayangkan minyak yang mendidih itulah menjadi minuman penghuni neraka. Yang keempat hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ghassaq air yang sangat-sangat dingin dan mematikan. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi bersabda inna ahwana ahli an-nari 'adaban yaumal qiyamah rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghni minhuma dibaw. fayadhunnu annahu asyaddum 'adaba wa huwa ahwanuhum 'adaba Sesungguhnya Orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka Allah. Nabi tidak menyebutkan yang paling keras siksaannya. Tetapi Nabi menyebutkan adalah orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka Allah adalah seseorang yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Panasnya api di dunia ini kalau kaki yang terbakar kepala tidak ikut hangus. Tetapi dalam neraka Allah ni dan billah baru diletakkan dua bara api di bawah kaki kita naudzubillah min dzalik otak kita ikut mendidih dan ikut hangus sehingga kata Nabi dia menyangka bahwa dia adalah orang yang paling keras siksaannya padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya siapa yang berani bermain-main dengan neraka Allah jemaah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi menyatakan yu'ta yaumal qiyamah bi anami ahli dunya min ahli nar فيسبغ فيها صبغة فيقال هل رأيت خيرا قط وهل مرت بك نعمة قط قال لا قال يا رب ma raaitu khairan qat wa ma marat bi min ni'matin qat pada hari kiamat ada orang yang paling mewah hidupnya ketika di dunia, orang yang paling kaya, paling sempurna dari segala-galanya. Dari seluruh fasilitas dunia. Tetapi dia dari penghuni neraka Allah karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. ketika dicelup dalam ke neraka Allah. Yang namanya dicelup sebentar. Kalau lama namanya apa? Direndam. Ya. Yusbak dicelup. Setelah itu diangkat kemudian Allah bertanya kepadanya, "Apakah selama di dunia kamu pernah melihat kebaikan, pernah mendapatkan nikmat?" Dia pun menjawab, "Ya Allah, aku tidak pernah melihat nikmat. Aku tidak pernah merasakan tidak pernah melihat kebaikan dan tidak pernah merasakan nikmat. Kata para ulama bukan karena dia pandai berbohong, tetapi karena dahsyatnya azab tadi membuat dia lupa, terlupakan oleh dia seluruh nikmat, seluruh kebaikan yang dia pernah mendapatkan, mendapatinya ketika di dunia dan dia adalah orang yang paling nikmat ketika di dunia. Lihat dahsyatnya neraka Allah jangan. Tetapi sebaliknya, Nabi menyatakan wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah wa yusbaghu fiha sibghatan fa yuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat. qala ma ra'aitu khairan ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi shiddatin qat ada seseorang yang ketika di dunia orang yang paling sengsara coba bayangkan orang paling sengsara zaman dari sisi miskin paling miskin kesehatan paling paling buruk kesehatannya ujian paling banyak, paling sengsara di dunia, tetapi dia dari penduduk syurga Allah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia diketatkanlah dia dicelup ke dalam syurga Allah, kemudian diangkat, kemudian ditanyakan kepadanya, "Apakah selama ini engkau pernah melihat kejelekan? Apakah selama ini engkau pernah mendapatkan kesempitan?" Dia pun menjawab, "Ya Allah, aku tidak pernah melihat kejelekan dan aku belum pernah mendapatkan kesempitan." Bukan karena dia berbohong kata para ulama, tetapi karena indahnya surga Allah yang mana dia baru dicelup ke dalamnya, membuat dia lupa seluruh kesengsaraan, kesempitan, ujian yang pernah menimpanya bertubi-tubi di ketiga dia di dunia ini. Demikian jamaah. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, kita punya kesempatan hanya sekali Hidup kita cuma sekali. Dan waktu yang Allah berikan kalau boleh kita kalkulasikan tidak lebih dari 1,5 jam. Hanya ini waktu yang kita miliki untuk meraih syurga Allah dan untuk membebaskan diri-diri kita dari neraka Allah. Hanya 1,5 jam. Kenapa saya katakan demikian? Saya katakan tadi kalau boleh dikalkulasikan. Karena Nabi menyebutkan umur mayoritas umat beliau dari 60 hingga 70 tahun tahun. Sedangkan satu hari di akhirat paling pendeknya seribu tahun. Ya, mayoritas hari penyebutan hari ya mencakup malamnya 24 jam, satu hari 12 jam. Berarti kalau dibagikan untuk umur kita adalah 70 tahunan. Waktu di dunia itu seperti 1,5 jam di akhirat. Berarti waktu yang kita miliki hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam kita berjuang sekarang untuk memerdekakan Indonesia aja butuh berapa jam, berapa tahun? Hah? Hah? 350 tahun kita dijajah? Enggak lah. Itu berapa lama? Hah? Bahkan ditinggalkan kan? Ya, bahkan ditinggalkan, ditinggal, ditinggali oleh Belanda. Sekian tahun butuh waktu untuk memerdekakan. Sekarang kita hanya punya waktu 1,5 jam untuk memerdekakan diri-diri kita dari neraka Allah. Qad tabayyana ar-rusydu minal Nabi sudah jelas bagi kita semua jalan kebaikan, jalan kejelekan. Al-Qur'an sudah turun 30 juz. Ada tafsir-tafsirnya, hadis-hadis Nabi, ada penjelasannya, ada para ulamanya, ada ustadz yang menjelaskan, ada kitab ulama. 1,5 jam waktu di depan kita ini waktu kamu 1,5 jam. Kalau ada seorang pejabat dikatakan kepadanya oleh KPK misalkan, waktu kamu mempersiapkan berkas 1,5 jam, nggak lengkap masuk penjara. Kira-kira bisa tenang nggak dia hidupnya? Hah? Dikasih makan nggak bisa angkat lagi nasinya, udah gemetar. Ya, akan keluar bercucuran keringat sebesar biji jagung dari tubuhnya. Itu baru KPK yang katakan mungkin. Waktu kamu 1,5 jam untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan berkas. Sekarang kita memiliki waktu 1,5 jam untuk menyelamatkan diri kita dari neraka Allah. Untuk memperoleh syurga Allah. Nabi bersabda, "Ala inna sil'at ala man khafa adilas wa man adlaja balagal manzil Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiya al-jannah." Orang yang takut dari sesuatu, dia akan lari. Ada orang takut dari harimau, tetapi mukanya tetap, di harus saya takut kali harimau ini. Tapi dia berada di depan harimau. Saya takut sekali sama ular ini, tetapi dia tetap aja di depan ular itu. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Orang yang takut dari sesuatu pasti lari dari itu. Demikian pula. Kalau kita benar-benar takut kepada neraka Allah, kita akan lari dari neraka Allah. Kalau kita belum lari berarti kita bohong. Kita tidak takut kepada neraka Allah. Man khafa adilaj orang yang takut akan lari. Dan orang yang lari akan cepat sampai tujuannya. Ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amatlah mahal. Ketahuilah pembenaran Allah yang mahal tersebut adalah surganya. Kullun nasi kita ulangi lagi hadis yang pertama kali kita bahas yang menjadi pembahasan kita di awal kajian tadi yang dengannya kita menyampaikan hadis-hadis yang lainnya kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha seluruh manusia sedang berjalan berjalan menuju nikmat kubur menuju kematian berjalan menuju kuburan berjalan menuju nikmat atau adab kubur berjalan menuju hisab menuju mizan menuju sirat menuju nasyrus suhum menuju qantara menuju a'ra menuju surga atau neraka dan semua mereka sedang berjuang semua sekarang di dunia ini mereka hanya memiliki dua perjuangan, tidak lebih. Perjuangan untuk masuk surga dan perjuangan untuk masuk ke dalam neraka. Hanya saja orang-orang yang sedang berjuang untuk masuk ke dalam neraka terkadang dia tidak sadar. Dia nggak sadar bahwa dirinya sedang berjuang untuk masuk ke dalam neraka Allah. Apa contohnya jamaah? Ya. Dia udah tahu sebuah perbuatan itu haram. Malah dia mau berkorban dan bersusah payah untuk melakukan perbuatan haram terse tersebut. Ya. Susah untuk bisa berzina, susah untuk bisa minum khamar. Atau dia udah tahu itu bid'ah, tetap aja dia lakukan. Udah tahu itu syirik, tetap aja dia lakukan walaupun dengan susah payah. Apa maknanya ini? Berarti dia sedang berjuang untuk masuk dalam neraka. Neraka dia sadari ataukah tidak? Kullun nasi yaghdu fabay'un nafsah. Seluruh manusia sedang berjalan. Seluruh manusia sedang mengorbankan dirinya. Kemudian dia membebaskan dirinya dari neraka Allah ataukah dia ya Eh, melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Eh, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini ada beberapa buah pertanyaan. Ustadz tolong beri nasihat bagaimana saya memberitahu orang tua saya karena saya bekerja di dunia penerbangan dan saya akhwat minoritas minoritas ya terjadi ikhtilat saya pernah bertaruh dengan seorang ikhwan tapi qadarullah tidak berlanjut karena saya bekerja saya bekerja baru satu bulan karena perintah orang tua dan tidak enak karena sudah dikuliahkan yang pertama adalah doa ya doa adalah senjata besar seorang mukmin Doa telah menembus dan mengetuk pintu hidayah hatinya ibunya Abu Hurairah yang tadinya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, yang tadinya benci kepada Islam. Eh, doa telah menembus, telah mengetuk pintu hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Tatkala Nabi berdoa, Allah ma'izal Islam bi ahabbir ini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari orang yang paling engkau cintai, Abu Bakar, Jahal atau Umar. Tapi Allah memilih Umar. Kedua, dalam mendakwahi orang tua tidak ada metode yang lebih bermanfaat daripada akhlak yang mulia. Daripada akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya, ya. apabila seorang masih berada dan belum bisa keluar dari suatu kejelekan, maka kewajibannya yang bisa dia lakukan meminimalisir. Jangan sampai kita tidak bisa meninggalkan kebaikan kejelekan tersebut secara totalitas, tetapi kita juga tidak berusaha untuk meminimali meminimalisirkannya. Namun tetap di, ya bahwa yang namanya kejelekan tetap harus ditinggalkan secara totali totalitas. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila aku perintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Ini dalam bab perintah. Tapi dalam bab haram, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nabi tidak menyatakan semampu kalian. Kedua, nasihat buat ikhwan di sini. Semestinya ikhwan yang seperti ini tidak pantas dia memutuskan dan tidak melanjutkan ta'arufnya ini. Mestinya dia menjadi sebab terbantunya akhwat tersebut. Mudah-mudahan dengan dia menikahinya. Kemudian si akhwat ini sudah ada biaya hidupnya. Kemudian orang tuanya melihat walaupun anak saya keluar nggak apa-apalah karena sudah ada suaminya yang memberikan biaya untuk dia, yang menanggung kehidupannya. Ya. Sehingga akan memudahkan wanita tersebut untuk meninggalkan pekerjaan tersebut karena sudah ada suami yang mengayomi, yang menafkahinya. Karena rata-rata orang tua tidak membiarkan anak yang meninggalkan sebuah pekerjaan bukan untuk mereka sendiri, tetapi bentuk kasih sayang mereka kepada anak mereka. Hanya saja karena ilmu atau hidayah yang belum sampai kepada mereka sehingga kasih sayang tersebut tidak ya terbimbing. Na'am barakallahu fik. Ustadz bagaimana bila saya pernah melakukan dosa syirik? Ya akhi, semua kita pernah melakukannya. Ya. Semua kita pelaku dosa. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Lau lam tuznimu la Allahu bikum wala wala khalaqa khalqan, thumma yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan lenyapkan kalian dari dunia ini. Kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang lainnya yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi juga menyebutkan bahwa dirinya bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah. 100 kali. Ya. Hanya saja Allah menyebutkan walam yusirru ala ma yaf ma fa'alu wa ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu mereka ketika jatuh ke dalam maksiat, mereka tidak terus-menerus di atas maksiat itu setelah mereka tahu. Memperbanyak istighfar. Illa man taba wa amana wa amila salihan faula faulaika yatubu Allahu alaihim. Afaulaika ya. yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang beriman, bertob, mereka yang beriman, bertobat, beriman, beramal saleh, maka maksiat maksiat mereka lakukan tersebut Allah gantikan menjadi kebaikan. Ini salah satu maknanya dari ayat tersebut. Ya. Beristighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Jalla wa ala, ya, dan memperbanyak amal soleh. Saya takut akan azab Allah. Adakah orang tidak takut kepada azab Allah ya akhi? Apabila an saudari atau saudara memiliki sifat ini, maka ini sebuah keutamaan dari Allah. Karena Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada kedudukan Robnya dan dia melawan hawa nafsunya maka surga adalah tempatnya. Allah berfirman wa yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka orang-orang yang bertakwa penduduk surga itu punya sifat harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan waliman khafa maqami maqami jannah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah dia akan mendapatkan dua syurga. Man khafahu amin. Orang yang takut kepada Allah akan diberikan rasa aman. Tapi orang yang merasa aman dari azab Allah dia akan selalu gelisah. Ini adalah sifat yang mulia seorang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, anak ingin bertanya bagaimana dengan kewajiban-kewajiban dalam hal perkuliahan Merupakan hal yang bermanfaat Karena itu tidak ha? Ah, tidak ada dihisap di akhirat nanti Ustadz Atau ya di, nggak dihisap itu dihisap waktu Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Perintah untuk mengikuti prosedur prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kita masuk kepada sebuah pendidikan secara tidak langsung kita menyatakan diri kita siap mengikuti atur aturan. Ya. Kita siap menepati janji. Ya, dan Nabi menyatakan Thalathun man kunna kana munafiqan khalisa. Tiga kriteria orang-orang munafik murni di antara Idza haddatsa kadzib kalau berbicara dusta wa idza tumina khan apabila diberikan amanah dia berkhianat wa idza wa'ada akhlaf kalau berjanji dia mengingkari. Naam. Saya kira sampai di sini ya, sudah setengah tiga. Khawatir nggak sampai ke perbedaan nanti. Nah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat kita yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala amin ya rabbal alamin sebagaimana kita memohon kepada Allah Rabbana intawafaitana fatawafana muslimin wa alhiqna bis salihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wafil fil akhirati hasanatan wa qina nar dan yang terakhir jamaah doa yang terakhir ini kata Anas bin Malik adalah doa yang selalu Nabi panjatkan apa arti Rabbana atina fid dunya hasanah kata Abdullah bin Abbas hasanah adalah ilmu nafi' wal amal salih ilmu agama yang bermanfaat dan amalan salih walaupun secara kalimat hasanah mencakup segala kebaikan di dunia wafil akhirati hasanah dan kebaikan dalam syurga di akhirat. Wakina ada benar dan selamatkan kami dari neraka Allah. Siapa yang mendoakan demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti masuk surga, yang sudah pasti selamat dari neraka. Memohon kepada Allah ya Allah selamatkan kami ya dari neraka Allah. Dan kata Anas bin Malik beliau selalu mengucapkan doa ini. Rasulullah sendiri demikian. Bahkan ada riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab menyatakan launana mudanin fis sama ayuhan nas kullukum fil jannah kullukum najin anin nar minan nar ila rajulun wahid lakhitu an yakuna ana dhalik. Kata Umar bin Khattab andai kata ada teriakan keras dari langit yang berbunyi wahai penduduk dunia Wahai penduduk bumi, seluruh kalian masuk syurga, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku sangat takut jangan-jangan satu orang yang tidak masuk syurga tersebut Jangan-jangan orang satu orang yang akan masuk ke dalam neraka tersebut adalah aku orangnya. Siapa jamaah? Umar bin Khattab yang menyatakan demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya menangis luar biasa. Ketika ditanyakan kenapa demikian beliau menjawab qillatuz zadi wa tulut tariq. Sedikitnya bekal amal soleh yang saya miliki sedangkan perjalanan masih amalah panjang. Siapa beliau? Adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat Islam ini orang yang paling berjasa terhadap hadis-hadis Nabi untuk umat ini Abu Hurairah maka memperbanyak doa yang seperti amatlah penting sambil meresapi maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban doa yang senantiasa Nabi bacakan sebagaimana ucapan Anas bin Malik dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali Allah oleh Allah dengan kondisi yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan sebagaimana saya telah sampai di sini, tinggal antum sampai ke tempat saya. Gak jauh, cuma 2 jam 50 menit. Tempat anak. Ya, gak jauh, cuma 2 jam 50 menit. Dekat. Insya ya. Sesuatu yang karena Allah menjadi mudah, sesuatu yang jauh tatkala karena Allah menjadi dekat.